Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Hei, hidup! Kami datang jauh dari tanah Jawa adalah ingin meminta penyelesaian persoalan kami. Hmm. Siapakah kau, Kisanak? Maafkan aku, tidak dapat mengenalmu lagi. Sudah terlalu banyak orang-orang yang kubuat susah. Aku adalah Surah Pandut. Dan ini adalah adikku, Surah Pandit. Kami berdua adalah sisa-sisa dari perguruan bulan merah yang telah kau musnahkan. Kami berdua ingin agar kau dapat mempertanggungjawabkan perbuatanmu, jerangkong hidup. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-30 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Niko Setiawan sebagai Kiparang Pungkur, Yulia sebagai Cempaka, Bahar Mario sebagai Raden Setakeling, Irin sebagai Jerang Sari, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Nusri sebagai Girinda Sana, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Nenis Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong Hidup menjanjikan pada Raden Purbaya untuk memberikan kesempatan padanya membalaskan dendam pada Rakosa Pala yang telah menyebabkan kematian ibundanya. Dan pada akhir kisah itu, Cempaka yang telah tiba bersama rombongan Eyang Gurunya di Bukit Tengkorak terlibat pertikaian dengan Jerang sawah yang semula dikiranya adalah Raden Purbaya. Oh, rupanya benar semua laporan murid-muridku. Di sekitar daerah ini secara diam-diam banyak terjadi penculikan-penculikan bayi. Eh, dan menurut para penduduk, penculiknya adalah anak-anak kecil yang mempunyai kepandaian luar biasa. Nah, jika memang demikian, kita hajar saja anak itu, Paman. Anak itu memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari kepandaianmu, Cempaka. Janganlah bersikap ceroboh. Eh, aku tidak takut. Nanti Paman akan lihat. Jika aku mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan anak itu, aku akan memberi hajaran padanya. Aku tadi tidak bersiap, Paman. Aku tidak menyangka sama sekali. Anak itu memiliki kepandaian. Nah, kalian semua telah melihat bukti yang dihadapi tadi oleh Cempaka, bukan? Bahwa benar, Jelangkung itu memiliki berbagai macam pasukan. Dari kelompok laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Hmm, pasukan anak-anak? Iya, itulah laporan yang pernah kudapat dari anggota-anggotaku. Di Bukit Tengkorak ini terdapat anak-anak seperti yang dijumpai cempaka. Lebih dari 20 orang. Ya, amat berbahaya sekali tempat ini. Uh, kau harus lebih berhati-hati lagi, Cempaka. Bukankah begitu, Eyang? Ya, kau benar. Kewaspadaan harus lebih kita tingkatkan lagi. Siapa? Saya, Tuan hendak mengantarkan makan malam untuk tuan-tuan sekalian. Oh, oh ya. Oh, masuklah, masuklah. Saya membawakan makanan untuk Tuan Wanayasa, Kipungkur, dan murid-murid berdua. Kau mengenal kami? E, dari mana kau tahu? Dari mana saya tahu? Ya. Ah, Tuan ini sungguh terlalu. Saya harus berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Saya harus mengetahui semua tamu yang datang ke tempat ini apalagi tuan-tuan sekalian yang namanya sudah dikenal oleh setiap orang-orang di dunia kependekaran ini. Hmm. Siapakah kau? Apakah seorang pelayan ataukah murid dari Jerangkong Hidup? Jerangkong Hidup bagi kami semua di sini adalah guru, orang tua, dan juga raja. Uh, silakan cicipi hidangan ini, Tuan. Oh, oh ya, ah, terima kasih. Ah, dan sampaikan salamku untuk gurumu kong hidup, ya. <laughs> Hei, tunggu dulu. Ada apa adik kecil? Uh, apakah kau melihat junjunganku Raden Purbaya di sini? Uh, uh, uh, Bagaimana? Um, Raden Purbaya? Iya, Raden Purbaya. Ya, dia ada di sini. Dia adalah saudara seperguruan kami. Kalian bohong. Dia bukanlah murid dari perguruan Bukit Tengkorak. Kalian menculiknya. Jerangkong hidup penculiknya. Maafkan saya. Saya harus segera mengunjungi tamu-tamu yang lain. Hei, tunggu. Cempaka. Tapi paman. Diam kataku. Eh yang tidak melarangku. Kenapa paman jadi demikian galak padaku? Selalu melarang semua tindakanku. Kami tidak ingin kau membuat kacau rencana yang telah disusun oleh Eyang Guru dan kakek Pungku. Eyang, kenapa Eyang diam saja sejak tadi? Lihatlah, paman Zeta selalu saja memarahiku. Eyang. Resi Wanayasa sedikit pun tidak menjawab pertanyaan Cempaka. Resi tua yang sedang kalut memikirkan cucu kemenakannya hanya dapat menghela nafas dalam-dalam dan kemudian memejamkan matanya, mengatur pernafasannya, dan kemudian tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, di gua bawah tanah di kawasan Bukit Tengkorak, Anting Wulan baru saja sadar setelah dua hari dua malam tenggelam dalam semedinya. Hmm. Segar sekali tubuhku rasanya. Amben batu ini luar biasa sekali. Seakan-akan memberikan kekuatan yang aneh padaku dan cara semedi yang kuikuti dari guratan gambar dinding itu pun banyak sekali membantu dan menarik tenaga dari bawah amben batu aneh itu. Akan kucoba kehebatan tenagaku. Hiya! Gerakanku mengalir demikian cepatnya. Oh, luar biasa sekali. Tentu Eyang Guruku pun akan terkejut melihat kemajuanku ini. Oh, oh, celaka. Aku melupakan rencana busuk dari jerangkong hidup. Oh, Dewata. Oh, oh ya, akan aku coba melenting ke atas lubang tempat di mana aku jatuh. Rasanya mustahil untuk dapat melenting ke sana. Tapi sekarang akan kucoba. Hampir saja. Hampir saja aku berhasil meraih mulut lubang gua ini. Akan kucoba lagi. Aku harus mengeluarkan seluruh tenaga yang kumiliki. miliki. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Eyang Guru dan kakang-kakangku pasti dalam bahaya. Tidak bisa. Tapi tapi hari ini juga aku harus dapat keluar dari tempat ini. Aku akan mempergunakan cara apapun dengan tali atau atau dengan tongkat kayu itu. Ah, baiklah, aku aku akan mencobanya. Anting Wulan berusaha untuk keluar dari dalam lubang gua bawah tanah itu. Sementara itu tak jauh di atas tempatnya terjatuh, Bukit Tengkorak telah mulai dipenuhi oleh para tamu. Acara pertemuan pendekar akan segera dimulai. Kursi para utama sudah hampir terisi seluruhnya, sedangkan kursi undangan lainnya nyaris tak berbeda. Hmm, kenapa Raden Purbaya dan Raden Karmapala tidak kelihatan juga, Paman? Entahlah. Mungkin setan jerangkung hidup itu menyembunyikannya. Uh, seandainya Raden Purbaya diangkat murid olehnya, tidak mungkin disembunyikannya. Tapi jerangkung hidup mengetahui kedatangan Eyang Guru dan kita semua hendak meminta kembali Raden Karma Palar dan Raden Purbaya. Jadi bukan tak mungkin kedua orang yang kita cari disembunyikannya. Hei, lihat. Itu, ah, bukankah itu Jerangkung hidup? Hmm, ya. Dia sudah menuju ke panggung utama. Para tamu sekalian, guru kami yang kami hormati Jerangkung hidup telah hadir dan berkenan mengucapkan sepatah dua patah kata. Kami persilahkan yang mulia. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada para tamu sekalian yang mau hadir memenuhi undangan kami. Maksud dan tujuan kami mengundang kalian semua adalah untuk berbincang dan bertukar ilmu dan pikiran sesama kita kaum pendekar terutama di tanah Pasundan ini. Dan selain itu, aku jerangkung hidup hendak membuat pernyataan bahwa mulai saat ini aku menyatakan akan mengundurkan diri dari dunia kependekaran. Semua hutang piutang yang pernah terjadi di masa-masa yang lampau, apapun bentuknya, kami harapkan kalian dapat menyudahinya. Dan apabila kalian ingin penyelesaian dalam bentuk yang lain, aku, rangkong hidup bersedia untuk memenuhinya. Hei, rangkong hidup! Kami datang jauh dari tanah Jawa adalah ingin meminta penyelesaian persoalan kami. Hmm. Siapakah kau, sana? Maafkan aku, tidak dapat mengenalmu lagi. Sudah terlalu banyak orang-orang yang kubuat susah. Aku adalah Surah Pandut. Dan ini adalah adikku, Surah Pandit. Kami berdua adalah sisa-sisa dari perguruan bulan merah yang telah kau musnahkan. Kami berdua ingin agar kau dapat mempertanggungjawabkan perbuatanmu jelangkau hidup. Hmm. Bulan merah. Ulan Merah. Ya, aku ingat jadi. Ah, ya, gurumu sebenarnya tidak mempunyai satu persoalan pun padaku. Aku justru mempunyai persoalan pada kakek gurumu kakek gurumu yang mungkin kau sendiri tidak pernah mengenalnya. Ah, masalah dendam yang tidak berkeputusan. Dia telah membuat hancur keluargaku. Aku datang padanya untuk membalaskan dendam. Akan tetapi kakek gurumu telah tiada. Lalu dengan pongahnya gurumu menantang dan menghina aku yang saat itu belum dikenalnya. Aku tidak dapat lagi menahan diri. Saat itu juga dendamku kulampiaskan pada perguruanmu itu. Nah, sekarang silahkan. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Agaknya Aku tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memutuskan tali dendam ini. Aku tetap ingin menuntut balas atas semua perbuatanmu. Aku tidak percaya dengan semua ceritamu itu, iblis tengkorak. Hmm. Aku harapkan jika kau ingin membalaskan semua dendamu itu, Nantilah setelah kita selesaikan pertemuan ini. Berikan aku kesempatan untuk berbicara lagi. Ya, baiklah. Demi memandang para tamu semua, para pendekar dari tanah Pasundan, aku menunda semua persoalanku hingga beberapa saat. Hmm. Agaknya Jerangkung hidup sudah menyadari sebuah kegilaannya pada masa lalu. Hmm, bagus. Agaknya yang tunggal telah memberikan cahaya pada hatinya yang hitam. Hmm, aku akan dapat lega hati dan meninggalkannya kembali. Dan sebelum aku melanjutkan penjelasanku ini, aku persilahkan kalian semua untuk meneguk minuman kehormatan yang akan diberikan oleh murid-muridku. Oh, Zeta, kau peganglah anak perempuan itu. Apa maksud kakek pungkur? Kau lihat itu. Raden Purba yang mendatangi tempat ini dengan bagi minuman. Oh. Huh. Tenanglah, tenang Cempaka. Purbaya sedang menuju ke arah kita. Raden, Bibi Cempaka. Bibi, bagaimana? Bagaimana keadaan Bibi? Apakah Bibi baik-baik saja? Yang Guru, Paman, di mana Paman Auk dan Bibi Anting? Mereka tidak bersama kami, Raden. Hmm, sedang apakah kau di tempat ini? Saya, Biarlah saya tinggal sementara di tempat ini, Paman. Saya merasa malu untuk kembali bersama Paman sekalian. Saya telah membunuh kakek Mamangku Raya, guru dari Yang Wanayasa. Maafkan saya. Purbaya, maaf, maaf. Silakan minum. Ini adalah persembahan dari jerangkong hidup. Permisi. Raden, Bibi, nanti kita dapat bicara setelah pertemuan ini selesai. iya kita tidak dapat untuk meminta anak itu dari jerangkong hidup. Jika anak itu sudah menyatakan kehendak hatinya seperti itu. Tapi, kenapa Raden bersikap seperti itu? Aku yakin, terbunuhnya kakek Kuraya adalah bukan karena salahnya semata. Ya, kukira juga demikian, Cempaka. Oh, Kakang, Kakang Seta, Guru, tidak salahkah pandanganku? Tidak salahkah pandanganku? Apakah itu? itu adalah... Ya, aku pasti. Itu adalah Intan Pandini. Intan! Raden Raden Sakapalwaguna yang melihat kekasihnya di antara kerumunan orang ramai tak dapat lagi menahan luapan hatinya. Segera saja murid dari gua larang ini melenting tinggi dan meraih tangan kekasihnya. Akan tetapi, Intan yang telah meminum cairan pelolos sukma tak dapat mengenali Raden sakapal Oh, <gasps> Intan Pandini! Intan! Kau! Kau Intan Pandini! Lepaskan dia, Adisaka! Jangan bertindak ceroboh! Tidak! Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskan Intan kekasihku. Lepaskan dia. Jangan membuat kerusuhan di sini. Lihatlah, semua orang memperhatikan kita. Lepaskan. Intan, apakah kau tidak mengenali aku lagi? Aku kekasihmu. Apakah kau membenci aku? Karena karena saudaraku telah membuatmu menderita. Ya, kau Intan Pandini. Kenapa kau diam saja? Aku mengenalmu dengan baik. Dan bekas luka di lehermu itu menjadi bukti semua itu. Ayo, kembali. Lihatlah itu. Eyang di sana meminta kau untuk kembali. Tidak. Aku tidak akan kembali tanpa Intan bersamaku. Kita dapat mengurusnya nanti. Kita akan tanyakan hal tersebut pada jerangkung hidup. Intan. Intan. Intan. Loh, kucing Sati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol sirup. Brokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol sirup manjur ya, Bu? Bunda boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Raden Sakapal Waguna sedikit pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Sementara itu para tamu semua memperhatikan kejadian tersebut dengan hati bertanya-tanya. Dan Intan Pandini yang dalam keadaan hilang kesadaran memperhatikan ulah dari Raden Sakapal Waguna dengan hati yang gelisah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada pertemuan pendekar di Bukit Tengkorak? Apakah Raden Sakapal Waguna akan dapat memiliki kembali Intan Pandini? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Purbaya, Raden Karmapala dan Anting Bulan yang berada di gua bawah tanah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Baba Tanah Leluhur ini dalam episode berikutnya. Sayembara Prabu Sana. Eh, setan licik. Kau benar-benar iblis kecil dalam hidup. Dengan berkedok cuci tangan, mengundurkan diri dari dunia kependekaran, kau meracun para pendekar itu, setan. <laughs> Itulah memang rencanaku ke sana. Aku ingin meracun semua tokoh-tokoh dan pimpinan seluruh perguruan di dalam Pasundan baik golongan hitam maupun golongan putih. Yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kapanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.